Namun demikianlah orang-orang Arab mereka biasa mengambil eh, pembulatan. Jadi mereka mengatakan 40 hadis padahal yang dikumpulkan oleh Al-Imam Nawawi yaitu 42 hadis. Dan hadis-hadis ini adalah min jawami al-kalim. Itu hadis-hadis yang uh, disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai jawami al-kalim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Wa utitu jawami al-kalim. Aku telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala jawami al-kalim. Yaitu apa? Kalimat yang ringkas akan tetapi mengandung makna yang sangat dalam. Itu yang disebut dengan jawami al-kalim. Kalimat yang ringkas yaitu sabda-sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang ringkas dan padat akan tetapi maknanya sangatlah mendalam. Dan seluruh hadis-hadis yang terdapat dalam Arba'in Nawawiyah dari hadis pertama sampai hadis yang ke-42 semuanya adalah termasuk golongan ini, Jawami al kalim. Lafalnya sedikit akan tetapi maknanya lah sangat sangat dalam sekali. Kemudian kenapa para ulama begitu perhatian terhadap hadis-hadis Arba'in Nawawiyah? Kenapa? Karena banyak dalam hadis-hadis banyak hadis-hadis dalam Arba'in Nawawiyah ini merupakan pokok dasar agama Islam. Itu agama Islam berkisar seputar hadis-hadis yang disebutkan oleh Imam Nawawi dalam Arba'in Nawawiyah. Oleh karena itu jika seorang mempelajari Arba'in Nawawi dengan baik, memahami hadisnya, hadis-hadisnya satu persatu dengan baik, maka insya Allah dia akan memiliki dasar yang kokoh untuk selanjutnya memahami dinul Islam dengan lebih mendalam. Ikhwanifillah wa tifiddin azani Allah wa Para pemirsa sekalian, para pendengar radio Roja yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita membahas eh, hadis-hadis uh, dalam kitab atau risalah Arba'in Nawawiyah, maka selayaknya bagi kita untuk mengenal lebih dalam ya tentang penulis risalah ini yaitu Al-Imam An-Nawawi. Al-Imam yang sangat masyhur yang dikenal oleh banyak orang. Baik para ulama tulami maupun orang awam mengenal siapa Imam Nawawi itu. Kenapa? Karena buku-buku beliau yang subhanallah diterima oleh masyarakat. Bahkan orang masyarakat umum pun mengetahui buku-buku beliau, terutama kitab Riyadhus Salihin. Siapakah beliau Al-Imam An-Nawawi? Nama beliau adalah Yahya bin Sharaf ya. An-Nawawi Abu Zakaria ash syafii Beliau diberi kunyah Abu Zakaria. Ya, namun bukan berarti beliau memiliki anak yang bernama Zakaria, tidak ya. Karena Imam Nawawi sendiri dalam dalam majmu' menyatakan bahwasanya kunyah itu hukumnya sunnah. Ya. Kunyah itu hukumnya sunnah. Tidak mesti dikunyah dengan uh, nama anak kita ya. Meskipun seorang tidak memiliki anak boleh dia memakai kunyah. Bahkan disebut, disebutkan oleh para ulama seorang boleh untuk berkunyah dengan nama hewan. Contohnya Abu Hurairah. Contohnya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Oleh karena itu menawi kunyahnya adalah Abu Zakaria padahal beliau tidak menikah dan tidak memiliki anak ya. Tidak menikah apalagi memiliki anak yang bernama uh, Zakaria. Kemudian beliau diberi gelar ya lakop beliau adalah Muhyiddin yang artinya penghidup din ya yang menghidupkan agama ini. Dan subhanallah beliau benci dengan lakop ini. Beliau pernah berkata, "La aj'alu fi hillin man laqabani Muhyiddin." Kata beliau, "Aku tidak ridha, tidak menghalalkan orang yang memberi lakop kepadaku dengan Muhyiddin." Yaitu orang yang menghidupkan agama. Karena beliau tahu bahwasanya lakop pada lakop ini terdapat tazkiyah, ya tazkiyah ya yang menghidupkan agama oleh karena itu beliau tidak suka dengan lakop ini namun subhanallah tawadhu beliau ini ya ya sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam man tawadhu alillah rafa'ahu barang siapa yang tawadhu rendah diri karena Allah Subhanahu wa taala maka Allah akan mengangkatnya ya Subhanallah, meskipun dia benci dengan lakop ini, akan tetapi lakop ini terus nempel di, di, di nama beliau, di mana-mana saja di buku-buku beliau yang tersebar di dunia ini, di alam ini, baik di negara Arab maupun negara Indonesia maupun negara Islam yang lainnya, nama beliau selalu ter, apa lakop beliau ini selalu tempel dengan nama beliau. Al Imam Nawawi Muhyiddin. Subhanallah, eh, demikianlah masyarakat menerima beliau dan mengagungkan beliau ya. Karena juhud beliau, perjuangan beliau dalam menyebarkan ilmu. Inilah kebenaran firman Allah Subhanahu wa taala Innal ladzina amanu wa amilu salihati, sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Sungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Dan inilah Imam Nawawi menggabungkan antara iman dan amal saleh. Betapa banyak orang yang beriman namun tidak beramal saleh. Ya. Namun Imam Nawawi termasuk ulama yang menggabungkan antara iman dan amal saleh. Maka apa? Saya ja'alahumur wudda. Allah memberikan kecintaan kepada makhluk di bumi ini untuk mencintai Imam Nawawi. Dan ini kenyataan yang ada sekarang di uh, dunia Islam. Para pendengar yang rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para pendengar radio Raja yang rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Al Imam Nawawi disebutkan dalam biografinya ya, beliau dilahirkan pada tahun 631 Hijriyah. Tatkala umur beliau 7 tahun, beliau ya tatkala umur beliau 7 tahun, beliau terjaga di malam hari yaitu pada malam 27 Ramadan. Tatkala malam itu malam 27 Ramadan, jumhur ulama mengatakan bahwasanya itu arja lailah. Yaitu sangat diharapkan Lailatul Qadar itu turun pada tanggal 27 Ramadan. Dan pada tanggal 27 Ramadan tatkala umur beliau masih 7 tahun, beliau melihat cahaya menerangi rumah beliau. Maka beliau pun kaget. Tatkala itu beliau tidak paham tidak mengerti tentang fikih Ramadan, tidak mengerti kapan ada Lailatul Qadar. Maka beliau pun terjaga, terbangun melihat e, cahaya yang menerangi rumah beliau, maka beliau pun segera karena kagetnya beliau segera membangunkan ayah beliau, ibu beliau, membangunkan keluarga beliau. Kemudian beliau mengabarkan kepada orang tua beliau dengan apa yang perihal yang telah beliau rasakan yaitu melihat cahaya yang begitu terang benderang di rumah beliau. Maka ayahnya pun paham bahwasanya ini merupakan tanda dari Allah Subhanahu wa taala terhadap Imam An-Nawawi. Maka mereka pun terbangun lantas berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberi berkah kepada Al-Imam An-Nawawi. Setelah itu maka ayahnya pun berikan perhatian khusus kepada Imam Nawawi. Maka beliau pun dimasukkan ke madrasah untuk menghafal Al-Qur'an. Maka beliau di, diantarkan kepada seorang guru khusus untuk mengajarkan Al-Imam Nawawi supaya beliau bisa menghafal Al-Qur'an. Dan subhanallah dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka Al-Imam An-Nawawi kehidupan beliau penuh dengan menghafal. Sejak kecil beliau suka dengan hafalan. Beliau selalu menghafal Quran. Kemana mana saja beliau berjalan, daiman yuradidul Quran. Beliau selalu mengulang-ulangi hafalan Qurannya. Sampai-sampai disebut dalam biografi beliau, ya, beliau dipaksa oleh anak-anak kecil, ya, untuk bermain. Kalau umur beliau 10 tahun, anak-anak teman sebaya beliau mengajak beliau, memaksa beliau untuk main. Namun beliau tidak mau. Beliau sedang keasikan apa? Keasikan menghafal Al-Qur'an. Namun beliau dipaksa, dipaksa hingga beliau menangis. Ya karena yang maksa banyak orang, anak-anak semua maksa dia untuk main. Subhanallah, kalau anak-anak sekarang sebaliknya, kalau dipaksa untuk ngaji nangis, ya. tapi kalau main tidak perlu dipaksa. Kapan menangis Setelah dipaksa untuk mengaji. Kebalikan Imam Nawawi, Imam Nawawi dipaksa untuk main dan dia tidak mau main sampai beliau menangis. Namun akhirnya beliau terpaksa main bersama nah teman-teman beliau tersebut. Akan tetapi beliau hanya eh, pura-pura. Uh, Sambil bermain beliau tetap tetap apa namanya? Uh, tetap menghafal Al-Qur'an. Dan hal ini dilihat oleh seorang alim ulama yang bernama Yasin bin Yusuf Azarkashi. Tatkala melihat bagaimana sifat Imam Nawawi ini, kok diajak bermain tidak mau sampai menangis. Maka uh, Yasin ini pun mendatangi guru Imam Nawawi dan mengabarkan kepadanya agar dia memberi perhatian khusus kepada Imam Nawawi dan bahwasanya Imam Nawawi ini kelak akan menjadi orang yang paling alim dan paling zuhud di masa dia. Akhirnya kata muallim, kata guru Imam Nawawi, "Amunajimun anta?" Apakah engkau itu dukun? Kok bisa tahu Imam Nawawi bakalan jadi orang terkenal, bakalan jadi orang paling alim, paling zuhud? Kata dia, tidak, tapi demikianlah mulut saya berbicara. Allah telah menjadikan mulut saya berbicara seperti ini. Demikianlah Imam Nawawi sejak kecil ya eh, sudah suka dengan menghafal. Ya. Oleh karena itu pelajaran bagi kita. Kalau kita punya anak, ya, jangan kita biarkan anak kita main terus. Kalau ingin anak kita menjadi orang yang berhasil, kita kasih waktu main, namun sedikit. Jangan dia habiskan waktunya untuk bermain. Tidak ada sejarah para ulama yang sejak kecil main terus, enggak. Lihat bagaimana Syekhul Islam Ibn Taimiyah, Imam Nawawi, Syekh bin Bas, ya. Semuanya sejak kecil sudah sudah apa namanya sudah berusaha belajar dengan keras ya. Karena demikianlah orang kalau ingin menjadi ulama. Adapun kalau waktunya sebagian besar yang dihabiskan untuk main, hanya waktu sedikit untuk belajar, maka tidak akan bisa menjadi ulama. Kemudian tatkala Imam Nawawi ya sudah mencapai remaja, maka beliau pun masuk dalam sebuah madrasah ya seperti pondok di zaman kita. Maka di situ pun beliau belajar dengan sangat keras, belajar dengan sungguh-sungguh. Waktu tidur beliau sangatlah minim. Beliau tidak mempedulikan dengan kondisi beliau. Imam Nawawi dikenal sangat zuhud. Dan demikian kondisi beliau, zuhud sampai beliau meninggal dunia. Baju beliau tidak pernah beliau perhatikan. Sampai beliau, baju beliau itu robek-robek. Sampai untuk masuk ke hammam ya. Ya, di, di Syam sana namanya hammam. yaitu hammam itu kamar mandi yang digunakan untuk mandi ada air hangatnya. Kamar khusus untuk buat mandi yang ada air hangatnya. Beliau jarang masuk ke situ. Kenapa? Karena bisa menghabiskan waktu waktu beliau beliau habiskan untuk belajar dan belajar. Sampai disebutkan dalam biografi beliau, beliau tidak pernah sengaja untuk meletakkan lambung beliau di tempat tidur. Tidak ada namanya sengaja untuk tidur. Yang ada ketiduran. Yang ada ketiduran. Subhanallah bagaimana belajarnya luar biasa sampai tidak pernah mengenyagajakan diri, tidak pernah sengaja untuk merebahkan badannya untuk tidur, tidak pernah. Selama beliau ditondok selalu beliau berusaha dengan keras belajar dan belajar sampai ketiduran. Adapun sengaja untuk tiru maka tidak pernah beliau lakukan. Sampai sahabat-sahabat beliau menasihati beliau. Jangan kau melakukan demikian, bisa-bisa engkau sakit, bisa-bisa engkau mati. Namun Imam Nawawi tidak peduli dan dia terus belajar dengan keras, belajar dan belajar. Bahkan disebut dalam biografi beliau, sehari beliau belajar 12 mata pelajaran. Sehari 12 mata pelajaran dari masyayikh, dari guru yang berbeda-beda. Dia belajar nahu, kemudian belajar saraf, belajar seluruh afafan ilmu, belajar mustalah hadis, ya, belajar fikih. Semua beliau belajar. Jadi dalam satu hari beliau belajar dari 12 guru. Bayangkan bagaimana capeknya beliau. Belum taruhlah misalnya satu pelajaran setengah jam. Setengah satu pelajaran setengah jam. Berarti kalau 12 guru ada 6 jam. Belum merojaahnya, belum menulisnya, belum perbaiki tulisannya. Belum dia membaca buku-buku yang lain. Belum waktunya untuk menghafalkan Al-Quran atau menghafal matan-matan yang lain. Sebenarnya kapan beliau tidur? Namun dikini oleh para ulama. Oleh karena itu Yahya bin Abi Katsir mengatakan la yustata'ul ilm illa bi eh, la yustata'ul ilm bi jasad. Ilmu itu tidak bisa diperoleh dengan apa namanya E, dengan kesenangan dengan e, malas-malasan tidak. Barang siapa yang ingin menghadap, meraih ilmu, maka dia harus bekerja keras. Lihatlah bagaimana yang menawi belajar dengan sungguh-sungguh. Demikianlah akhirnya dia menjadi seorang imam. Dengan ijtihad, dengan kesungguhan dalam dalam belajar. Syekh Uzaimin rahimahullah ma'ruf bahwasanya Syekh Uzaimin rahimahullah tidur beliau hanya sedikit disebutkan bahwasanya beliau hanya tidur 4 jam. Bahkan dikatakan bahwa Syekh bin Bas rahimahullah tidurnya lebih kurang kurang dari 4 jam. Siapa mereka itu para ulama yang kesibukan mereka bagaimana bisa memikirkan umat, bagaimana bisa apa menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh umat Islam. Itulah para ulama. Berbeda dengan orang-orang sekarang tidurnya pula lebih bukan cuma 8 jam, lebih dari 8 jam. Bagaimana mau jadi ulama kalau tidurnya sampai 10 jam ya? Belum makannya, belum gurauannya, belum mainnya. Subhanallah, bagaimana bisa jadi ulama? Apa yang kita harapkan dari orang generasi yang seperti itu? Oleh kan lihatlah bagaimana Imam Nawawi. Baju beliau robek-robek. Makanan beliau sangat sederhana. Sampai tidak pernah sengaja untuk merebahkan dirinya untuk tidur. Demikianlah beliau habiskan untuk belajar dan belajar. Kemudian ikhwani fillah wa akhwati fiddin azani Allah wa ayyakum. Para pendengar radio Roja yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Al Imam Nawawi mulai menulis kitab tatkala umur beliau 30 tahun. Tatkala umur beliau 30 tahun beliau mulai menulis kitab. Dan beliau wafat tatkala umur beliau 45 tahun. Yaitu tahun 676. Beliau wafat. Jadi beliau menulis selama 15 tahun. Namun lihat, Karya beliau sungguh luar biasa. Karya beliau sungguh luar biasa. Subhanallah. Karya beliau sangat dijadikan rujukan oleh para ulama. Dipelajari oleh tulabul ilm. Bahkan para ulama menjadikan rujukan buku-buku beliau. Buku buku kan luar biasa. Dalam segala bidang ilmu. Baik dalam ilmu hadis maupun dalam ilmu fikih, bahkan dalam lugah. Beliau punya tulisan. Dan buku-buku beliau semuanya masyur dan ma'ruf. Adapun orang-orang sekarang ya seperti kita di Mamlakah, di Saudi Arabia, lihatlah bagaimana tulabul magister, ya, para mahasiswa S2 atau S3, mereka menulis satu risalah saja, satu buku saja mereka tulis dalam waktu empat tahun atau lima tahun. Bayangkan satu buku saja empat tahun atau lima 5 tahun. Padahal, tatkala mereka nulis buku tersebut, risalah tersebut, tesis mereka, waktu mereka mereka habiskan untuk menulis tesis. Sampai mungkin tidak sempat melakukan kebaikan-kebaikan yang lainnya Kenapa? Saking sibuknya. Banyak kebaikan bisa dilakukan namun tidak bisa maksimal. Lihat bagaimana Imam Nawawi. Subhanallah dalam waktu 15 tahun menulis buku yang begitu banyak. Belum beliau dikenal dengan orang yang sangat zuhud. Belum dikenal dengan asawamul qawam. Selalu puasa. Bahkan dikatakan beliau senantiasa puasa. Belum lagi beliau dikenal dengan sholat malamnya. Pantaslah beliau kemudian Allah anugerahkan menjadi seorang imam kaum muslimin. Yaitu Imam An-Nawawi rahimahullah. Ikhwani fillah wa akhwati fid din azani Allah wa iyyakum. Nah, demikianlah sekilas tentang uh, biografi Imam An-Nawawi. Namun bagaimanapun rahim, eh, bagaimanapun ikhwani fillah wa fiddin azani Allah wa iyyakum, Imam Nawawi adalah seorang anak Adam yang tidak maksum. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kullu bani Adam khata." Ya. Setiap nama anak Adam pasti melakukan kesalahan. Demikian juga Imam Nawawi. Meskipun demikian tinggi kedudukan beliau di hati kaum muslimin. Ya. Ya. Bagaimana buku-buku beliau yang sangat bermanfaat bagi kaum muslimin. Sampai kata Al-Hafidh Ibn Hajar. La a'lamu nadhirahu fi qabuli maqalihi. Inda sairil tawaif. Inda sairi arbabil tawaif. Kata uh, Al-Hafidh Ibn Hajar. Saya tidak mengetahui ada yang bisa menyaingi Imam Nawawi. Dari sisi mana? Dari sisi diterimanya buku-buku beliau dari seluruh kelompok-kelompok dalam agama Islam ini. Tidak ada yang bisa menyaingi Imam Nawawi dalam apa namanya diterimanya buku beliau di kalangan masyarakat, di hati masyarakat. Lihatlah Riyadhus Salihin. Hampir di seluruh masjid ada namanya Riyadhus Salihin. Di mana-mana di negara-negara Islam hampir setiap masjid ada kitab Riyadhus Salihin. Ini menunjukkan keikhlasan beliau ya. Tatkala beliau menulis niatnya benar-benar karena ikhlas ya, bukan karena apa-apa. Oleh karena itu, uh, tatkala uh, terjadi mauqif ya yaitu uh, eh, antara Imam Nawawi dengan raja di zaman beliau tatkala sang raja habis perang kemudian dia balik ke Dimashq kemudian ternyata dia melihat dia butuh dengan uh, butuh dengan duit tatkala dia pulang dia masuk ke Damaskus Kemudian dia buat aturan kepada masyarakat di Damaskus. Di Damaskus bahwasanya eh, setiap orang tidak boleh memiliki harta yang ada di negara Damaskus. Barang siapa yang ingin memiliki salah satu harta di negara Damaskus harus menunjukkan tanda bukti. Maka Imam Nawawi mengingkari hal ini. Imam Nawawi mengingkari hal ini karena asalnya setiap orang apa yang dia apa yang dia pegang itu miliknya. Asalnya apa yang dipegang oleh seorang itu miliknya. Namun raja ini bikin peraturan baru. Enggak. Tidak setiap dipegang oleh seorang, dimiliki oleh seorang itu milik dia. Dia harus menunjukkan bukti bahwasanya barang itu adalah milik dia. Akhirnya hal ini diingkari oleh Al-Imam An-Nawawi. Sampai akhirnya Raja pun geram sama Imam Nawawi. Kemudian menulis memerintahkan kepada anak buahnya agar gaji Imam Nawawi dipotong dan agar dia diturunkan dari segala kedudukan. Ya, kalau dia punya kedudukan di negara segera diturunkan. Ternyata dikabarkan kepada raja ini, Imno itu selama mengajar, selama berdakwah, tidak pernah digaji. Tidak pernah dapat gaji dari negara. Kemudian dia tidak pernah menduduki satu posisi kedudukan apapun. Dia bukan seorang menteri, dia bukan seorang kaldi, maka raja ini pun tersentak, subhanallah. Demikianlah Imam Nawawi. Zuhud, ya. Sampai disini para ulama, beliau zuhud Sejak kecil beliau sampai akhirnya beliau meninggal, tidak pernah merasakan namanya kenikmatan dunia. Bahkan beliau sampai tidak sempat untuk menikah. Kehidupan beliau dihabiskan untuk berdakwah dan berdakwah menyebarkan agama Islam ini. Namun sebagaimana saya katakan tadi bahwasanya bagaimanapun Imam Nawawi beliau tetap adalah manusia dan setiap manusia mesti melakukan kesalahan. Beliau terjerumus dalam beberapa kesalahan bahkan dalam masalah akidah, baik dalam akidah, dalam tauhid al-uluhiyah maupun dalam tauhid al-asma wa sifat. Ya, ada beberapa sifat yang beliau takwil rahimahullah. Ya, dan ini hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah menjadikan tidak ada orang yang maksum kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sekelas Imam Nawawi atau yang lebih tinggi daripada Imam Nawawi, Imam Syafi'i. Ya, semuanya tidak ada yang maksum. Ya, yang maksum hanyalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karena itu sungguh salah ya orang-orang sekarang sebagian orang yang mengatakan bahwasanya wali itu pasti maksum. Kalau seorang sudah dipasang predikat sebagai wali, maka dia pasti maksum dan tidak tidak mungkin melakukan kesalahan. Ini merupakan keyakinan yang keliru. Orang-orang sekelas luar biasa yang luar biasa sekelas Imam Nawawi atau Imam Syafi'i itu pun melakukan kesalahan. Bahkan Imam Nawawi terjatuh dalam kesalahan, bukan kesalahan biasa, bahkan terjatuh dalam kesalahan dalam akidah, dalam tauhidul uluhiyah dan tauhidul asma wa sifat. Akhirnya tetapi Ikhwani fillah akhwati fid din azani Allah ayakum. Para pendengar radio Raja yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, hal ini tidak mengeluarkan Imam Nawawi dari dari keimamannya. Tidak mengeluarkan dia dari keimannya apalagi keluar dari ahlu sunnah wal jamaah. Kenapa? Karena terlalu banyak kebaikan beliau. Karena terlalu banyak jasa beliau dalam Islam. Sebagaimana seperti saya, sering saya sampaikan, penjelasan Syekh Albani dan Syekh Uzaimin rahimahumullah bahwasanya al-ibratu bil ghalib. Yang menjadi patokan dalam hukum seorang adalah apa yang dominan pada dirinya. Jika seorang mungkin terjerumus dalam sebagian bid'ah, akan tetapi kehidupannya penuh dengan sunnah, maka kita katakan orang ini adalah ahlu sunnah. Meskipun terjerumus dalam sebagian bid'ah. Kenapa? Al-ibrah bil ghalib. Yang menjadi patokan adalah apa yang dominan pada diri, orang tersebut. Oleh karena itu Syekh Al-Bani rahimahullah mengatakan, kalau ada seorang hakim yang adil, kemudian terkadang berbuat zalim dalam hukum-hukumnya, maka nah, hakim tersebut tetap kita katakan hakim yang adil. Meskipun dia berbuat dolim dalam beberapa hukumnya. Kenapa? Karena secara umum hukum-hukumnya selalu dalam ke keadilan. Demikian juga kalau ada seorang hakim yang zalim, terkadang berbuat adil dalam hukumnya, maka kita katakan hakim ini adalah hakim yang zalim meskipun dia berbuat adil dalam beberapa hukumannya. Kenapa? Kalau al-ibrah bil ghalib. Dan ini adalah sangat penting bagi kita dalam menghukumi orang lain. Oleh karena itu menghukumi seorang tidak sembarangan. Kalau kita mengeluarkan seorang dari ahlu sunnah hanya karena sedikit kesalahan, sebagaimana dilakukan oleh orang-orang hajjadiyah yang mereka memfatwakan untuk membakar buku-buku Al-Imam an nawi dan Al-Imam Ibnu Hajar. Kenapa? Karena mereka Imam Nawawi ada ashariyahnya, Demikian juga Ibnu Hajar ada tamasyurnya, yaitu ada terpengaruh dengan akidah asyairah. Maka hendaknya buku-buku mereka dibakar. Ini adalah uh, pendapat yang keliru dan pendapat orang-orang yang gulu, yaitu orang-orang hajjadiyah dan mereka telah diingkari oleh para ulama baik dari Syekh Uzaimin, Syekh bin Bas maupun Syekh Albani rahimahumullah. Karena mereka Imam Nawawi, Imam Ibnu Hajar, mereka adalah imamul Islam. Mereka adalah imam-imam kaum muslimin yang harus kita hormati. Begitu besar jasa mereka terhadap agama Islam ini, terhadap kaum muslimin. Meskipun mereka punya kesalahan, namun kesalahan mereka sedikit dibandingkan dengan kebaikan mereka yang begitu banyak. Demikian juga uh, eh, Ibnu Hazm Al-Zahiri Ibn Hazm Az-Zahiri. Subhanallah, terjerumus dalam kesalahan yang lebih fatal daripada kesalahan Imam Nawawi dan daripada kesalahan Ibn Hajar. Beliau mengingkari seluruh sifat. Al-Imam Ibn Hazm, beliau mengingkari seluruh sifat. Maka beliau adalah jahmi. Beliau bermadhab jahmiyah dalam masalah al-asma wa sifat. Bahkan beliau juga mengingkari karamat awliya. Bahkan beliau mengatakan ada nabi perempuan. Terlalu banyak kesalahan beliau dalam masalah akidah. Akan tetapi para ulama masih menganggap imam Ibnu Hazm sebagai imam dari a'immatil Islam, imam dari imam-imam kaum muslimin. Kenapa? Karena kebaikan beliau yang begitu banyak. Oleh maka itu sungguh aneh dan sungguh lucu apa yang saya dengar di tanah air kita. Ada sebagian dai subhanallah yang suka mentahdir. Mentahdir ustaz fulan, mentahdir ustaz fulan karena melakukan bid'ah ini, melakukan bid'ah ini. Padahal dia sendiri selalu membanggakan Ibnu Hazm Al-Zahiri mengatakan Ibnu Hazm Al-Ghazali adalah imam, bahkan membangga Ibnu Hazm selalu mempelajari buku Ibnu Hazm. Padahal kita tahu Ibnu Hazm kesalahannya fatal. Kalau memang setiap orang melakukan kesalahan lantas kita tinggalkan, lantas kita keluar dari ahlu sunnah tidak boleh didengarkan ceramahnya, tidak boleh dibaca buku-bukunya. Mengapa dia baca buku Ibnu Hazm? Ya, mengapa dia baca buku Ibnu Hazm? Padahal Ibnu Hazm Jahmi, ya. bukan sesuatu yang ringan. Jahmiyah dalam masalah akidah, dalam masalah asma sifat. Oleh karena itu ikhwani fil akhwati fiddin azani wa ya uh, kita kembali bahwasanya tidak tidak ada orang yang terlepas dari kesalahan. Ya. Kalau ternyata kesalahannya ringan dibandingkan dengan kebaikan yang begitu banyak, maka kita harus melihat kebaikan-kebaikan tersebut. Janganlah kita seperti seorang wanita sebagaimana perkataan Syekh Uzaimin namanya wanita ya. Kalau melihat suaminya salah sekali maka itu selalu yang diingat. Kebaikan-kebaikan suaminya semuanya dilupakan sebagaimana disebut dalam hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu manhaj yang mengeluarkan seorang dari ahlu sunnah gara-gara satu kesalahan atau dua kesalahan itu adalah manhaj perempuan. Manhaj yang tidak adil, yang tidak bisa membandingkan antara kebaikan dan keburukan. Ikhwani fillah wa tifiddin azani Allah Para pendengar radio Raja yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, eh, mungkin demikian saja yang bisa kita sampaikan tentang sedikit dari biografi Al Imam An-Nawawi Az-Zahid yang sangat zuhud sekali ya yang meninggalkan dunia ya. subhanallah jauh dari dunia dan mukbil alal akhirah pikiran beliau selalu bagaimana bisa meraih akhirah dan meninggalkan dunia ini karena uh, dunia bagaimanapun akan kita tinggalkan kita terpedaya dengan kenikmatan-kenikmatan dunia seakan-akan kita akan hidup selamanya padahal kata Nabi sallallahu alaihi wasallam mali walid dunia, tidaklah aku dengan dunia ilah sebagaimana karakib, sebagaimana orang yang sedang berjalan ya. Yang karakibun qala fi zilli sajaratin thumma raha Eh, itu seperti orang yang sedang musafir kemudian istirahat tidur di bawah pohon kemudian setelah itu dia pergi meninggalkan pohon tersebut. Demikianlah dunia. Ya. Meskipun kenikmatan yang begitu luar biasa di hadapan mata kita di dunia ini bagaimanapun kita akan tinggalkan. Oleh karena itu jangan sampai kita termasuk orang-orang yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala bal tu'firunal hayatad dunya. Yaitu bahkan kalian mendahulukan kepentingan dunia daripada kepentingan akhirat. Allah alam bisawab, semoga ada manfaatnya. Eh, aku lukau lihada. wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.